Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masalah torekoh dengan ah. ini kayaknya memang dunia tasawuf harus di, diangkat dan diterjemahkan dengan bahasa sederhana ada masalah torekoh torekoh itu apa? selama ini kan ada namanya torekoh otiriyah, naksyabandiyah dan sebagainya itu semua adalah salah satu cara mengabdi kepada Allah ibadah yang dilakukan oleh para ulama solehin mungkin Syekh Abdul Qadir Jalani Syekh Bahauddin Al Sabandi Syekh Ahmad Rifai dan yang lain sebagainya itu adalah satu cara-cara ibadah yang semuanya diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena begitu banyaknya cara ibadahnya Rasulullah begitu banyaknya zikirnya Rasulullah tidak semua orang bisa mengamalkannya sehingga ada si alim fulani, si alim si A menekuni zikir ini. Si alim ini menekuni zikir ini. Dan di saat dia menekuni ini sampai kepada Allah sehingga menjadi waliullah diikuti oleh muridnya. Sehingga muridnya yang mengamalkan zikir yang diamalkan oleh gurunya semakin banyak semakin banyak banyak muncullah ini. Sanatnya nyambung dia dari gurunya, dari gurunya sampai Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani tentu mengambil itu semua dari gurunya, dari gurunya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah yang namanya Tariqah Qadir Qadiriyah, Tariqah Qadiriyah, Naksabandiyah dan yang lainnya tidak lain itu adalah cara ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh para pendirinya sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh murid-muridnya. Nah, ini ada Tariqah Alawiyah yang selama ini diambil dari orang-orang Hadramun. Alawiyah ini, Tariqah Alawiyah itu adalah lebih sederhana. Tidak harus bayat bayatan yang ini sederhana yang penting ambil sanat selesai dan biasanya toreko alawiyah dan ditekankan untuk lebih banyak menuntut ilmu. Nah ini bukan saja mengumul memperbanyak dikirnya, tapi juga menuntut ilmu tapi intinya itu adalah bagaimana kita mengambil satu amalan yang sambung kepada guru sampai guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hakikat tarekah makanya kalau ada orang mengambil tarekah qadiriyah itu sudah ingin mengambil sanat sampai kepada Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani hingga Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengambil dari sebelumnya sampai Rasulullah SAW jadi dikirnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang diamalkan oleh tarekah qadiriyah adalah dari Nabi Muhammad SAW anak syabandiyah pun begitu Asyadiliyah pun begitu Arifaiyah pun begitu Alawiyah pun begitu Semuanya adalah nyambung kepada Rasulullah Dan cirinya ahli tasawuf adalah sama bersih hati Gak ada to ahli torekoh ini gesek-gesekan Sebab sekarang macam-macam Torekoh saya lebih bagus yang lain jelek Wah ini sudah gak benar tuh Paling benar torekoh saya Dan di dalam torekoh nanti ada guru mursyid dan guru mursyid itu butuh kita semua perlu guru mursyid. Dan mencari guru mursyid tidak harus masuk torekoh. Ini harus tahu. Berarti saya harus masuk tarekoh. Tidak guru mursyid, tidak harus masuk tarekoh. Cukup kita mengamalkan amalan yang diambil dari Rasulullah. Itu adalah kita sudah mengambil tarekoh. Tarekoh tarekoh yang jelas kepada Rasulullah SAW. Cuma biasanya melewati Sabdul Qadir Jalani. Bisa saja kita langsung mengambil kitab Adkar Nawawi, zikir kita baca. Bisa. Cuman kalau kita mengambil torekoh atau guru mursyid yang khusus, itu mempermudah. Karena guru mursyid itu yang memahami, yang akan mengantarkan kita sampai kepada Allah. Jadi guru mursyid itu yang akan mengingatkan kekurangan kita. Jadi kita perlu namanya guru mursyid. Semuanya butuh guru mursyid. Dan guru mursyid itu tentu ada syarat-syaratnya. Dia adalah orang yang warok, ilmunya ada, paling takwa kepada Allah. Bukan asal guru mursyid. Ingat masalah guru mursyid, Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang beliau punya abah Syekh Mula Ramadan Al-Buti disebut abahnya ini oleh Said Alwi abahnya Said Muhammad Al-Maliki waliul ulama alimul aulia seorang wali yang alim dan seorang alim di antara para wali adalah Syekh Mula Ramadan Al-Buti dan putranya namanya Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti beliau berkata zaman sekarang di Syam banyak guru-guru mursid dari torekoh-torekoh yang ada itu jadi murid saja nggak pantas guru mursid jadi murid nggak pantas gelarnya sih guru mursyid mewarisi bapaknya tapi akhlaknya enggak ilmunya enggak hanya besar-besar makom bapaknya saja kalau mungkin kalau hal ribuan mungkin kalau ini ribuan dua, ini ah, tapi ternyata ini di Syam jadi makomnya makom bapaknya dipakai oleh anaknya yang tidak pernah kenal dunia agama, ilmu tidak ada. Jadi guru mursid yang ada di Syam itu menjadi murid saja nggak pantas apalagi jadi guru. Ini di Syam. Kalau di Indonesia bagaimana? wallah a'lam besok Jawab guru mursyid itu kata, coba lah tidak usah jauh. Kitab Tanwirul Qulub di belakang. Syaratnya guru mursyid ayyakuna wari'an waro aliman bi ulum syariah. Ngerti ilmu syariat, warok ahli ibadah paling bagus. Oh, lewat begini. ya ada banyol aneh-aneh, wali-walian, pakai gelang emas katanya saya mau makomnya lain. Ya, makom ahli neraka itu. Ya ada. Jadi harus paling istiqomah. Kenapa? Guru Torekoh Mursyid ini mulai dari perilakunya sudah layak untuk ditiru sebelum omongannya yang meluruskan kita tingkah tingkah lakunya perilakunya maka nggak ada guru mursid yang bodoh nggak ada guru mursid yang goblok nggak ada guru mursid yang aneh-aneh nggak ada semuanya pasti lurus sebab apa kata Habib Ali Al Jufri kalau seandainya Allah tidak akan mengangkat walinya dari orang yang bodoh kalau Allah mengangkat orang bodoh jadi walinya pasti akan diajari oleh Allah Maka nah, nggak ada aneh-aneh melanggar syariat nggak ada kalau memang dia orang bodoh kok diangkat oleh Allah jadi wali pasti dijaga oleh Allah nggak akan melakukan itu semuanya dikasih ilmu laduni dari Allah subhanahu wa ta'ala ini nggak karu-karuan tingkah lakunya jadi wali guru mursyid lagi musibah akan tapi ingat torekoh adalah ada dan torekoh adalah benar dan itu perlu kita bersambung dengan orang-orang ahli torekoh ada pun masalah masuk toreko atau tidak ini urusan lain. Ya, karena kalau Anda masuk toreko harus Anda pilih guru yang benar karena kalau sudah orang masuk dunia toreko kemursitan, nanti seorang murid di depan guru seperti mayit di depan tukang mandi memandikan. Mau diolah-alik gimana mau? Anda harus barangkali kita ini termasuk masih kelas awam. Kata Imam Haddad, manja anibitori tariqatil khosoti ibtalainahum wa manja'ani bi tariqatil amati alamnahum. Kalau ada orang datang kepadaku, beliau adalah seorang mursyid. Kalau ada orang datang kepadaku dengan caranya orang-orang khusus, akan aku uji. Tapi kalau datang dengan caranya orang awam, aku ajari. Ya kita mungkin kelas ini ya, ndak usah loh. Kalau masuk yang berat-berat mungkin nggak kuat. Kadang-kadang, ayo berhenti dagangnya, berani ndak? Sama guru gurusinnya Ya, ndak usah dagang. Ntar dulu Kiai. Ah, hati-hati ini. <laughs> Jadi memang perlu ya kita berguru itu penting biarpun tidak masuk torekoh Anda harus tahu guru mursyid termasuk dalam pembahasan yang pertama masalah silsilah pembersih hati kalau pengen orang tahu, pengen tahu kekurangannya, yang pertama cari guru. Guru itu yang dan kita ikrar di depan guru, tolong guru bolak-balik saya seperti digoreng itu. Saya kurang begini, eh nih saya kurang ini, ditunjukkan dan jangan marah, jangan dendam dengan guru. Kalau sudah dendam dengan guru, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita adalah orang yang sambung dengan guru-guru mulia yang bakal menjadikan sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga semoga Allah membersihkan hati kita